tidak jauh berbeda dari asal asasuddin sedin Habibakumullah adalah Ja'far Saleh. Perhatikan baik-baik. Orang ini juga pernah diberi taufik untuk belajar di hadapan Sayyidina Mukbil rahimahullah taala. Tapi mari kita perhatikan. Karena jauhnya dari bimbingan ulama, fatwa ulama, terkhusus dalam masail akhiriah ini, masalah ahli bidah di zaman kita Nah, barakallahu fikum. Yang saya katakan ilmu terapannya kita belajar kepada ulama kita. Dia mengatakan antara lain, seseorang itu dinilai sebagai salafi atau bukan ya, tidak dilihat hanya dari sikapnya terhadap syiat surat. Pokok-pokok ajaran ahli sunnah seperti yang ada dalam usul sunnah Imam Ahmad misalnya adalah ukuran dalam hal ini. Begitu pula yang terdapat dalam akidah wasitiyah, syarh sunnah dan lain-lain. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Dia mengatakan bahwa seseorang dinilai salafi atau bukan tidak dilihat hanya dari sikapnya terhadap ihyatul tapi dilihat dari poin-poin akidah usul yang ada dalam usul sunnah lima Ahmad. Berarti dia belum belajar dengan serius dengan belajar yang benar-benar belajar usul sunnah. kalau dia mau serius dalam pengertian berupaya memahami usul sunnah dengan sebenarnya, maka sebenarnya ada juga permasalahan tentang sikap terhadap ahli bid'ah semisal Ihya Turab. Nah, Imam Ahmad sudah menanamkan di dalam kitabnya usul sunnah Rahimahullah taala. Apa maunya dia? Kalau ada seorang lehiyahnya panjang, tidak isbat, sholatnya seperti sunnah, kalau mengkajian baca usul salata, kitab tauhid, wasifiyah, kalau mengambil fatwa-fatwa Syekh Al-Albani, bin Baz, Husaynin, rahimahumullah, maka itu adalah salafi. Walaupun dia mengatakan bahwa syiar surat adalah yayasan salafi ahli sunnah. Barakallahu fikum. Walaupun misalkan eh, tokoh-tokoh uh, ahli dikatakan mereka adalah salafi ahli sunnah. Demikian? Jawabannya tidak. Tidak demikian, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kalau seseorang belum tahu tentang Ihya Turas, maka diberitahu bahwa Ihya Turas adalah yayasan bid'ah dan tokoh-tokohnya adalah mubtadi'ah. Di zaman seperti ini, hujah itu sudah bertebaran. Dalam bentuk cetak maupun yang masih berada di di dunia maya. Banyak sekali. Barakallahu itu Hujah-hujah tersebut. Dan sudah sering dibahas tentang ihdiyat surat oleh para ulama. Ikhwan Fiddin Azani Allah wa iyakum. Ketika seseorang tidak mau mencari hiat surat. Setelah dia tahu ada fatwa ulama yang mentadbi ihya turab atau tokoh-tokohnya kemudian tidak mau mentadbinya di sini kita akan mengetahui jawaban Syekhuna Rabi Habibullah Ta'ala dalam kitabnya Aunul Bari syarah kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam bagian tanya jawab beliau ditanya dengan sebuah kaidah yang mana kaidah ini penerapannya ada ifrat ada tafrid tadi kita lihat bagaimana beliau menjawab qala ba'dhum yaqul qaida man lam yubajjih mubtadi'an aw al-mubtadi' fa huwa mubtadi' gharibun an manhaj as-salaf. Fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadzal kalam. Sebagian pihak mengatakan bahwa kaidah Barang siapa yang tidak mencerdi seorang ahlul bid'ah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Dia mengatakan bahwa kaidah ini atau perkataan ini lari asing dan manhaj salaf. yang asing. Nah, bagaimana penjelasan antum wahai tentang ucapan ini? Bisa dipahami pertanyaannya? Nah, beliau menjawab, al islam على من لم يبدئ المبتدئ فهو مبتدئ فهذا ليس بصحيح لأن هذا قد لا يكون يعرف عاد ببدعته فلا يبدئه تورعا تورعا فلماذا تبدئه Syekh memberi mukadimah kaidah ini kalau diucapkan secara mutlak bahwasanya setiap orang yang tidak mentabdi seorang mubtadi maka dia adalah mubtadi Ini nggak benar. Karena bisa saja kata Syekh, seorang tidak mencaci ahli bid'ah tersebut karena dia tidak mengetahui kebid'ahan si mukjizat tersebut sehingga dia menahan diri untuk mencerdiknya. Kenapa Anda mau mencaci orang tersebut? Kemudian beliau melanjutkan. Qala amma in kana ya'rif al-mubtadi wa yuhibbuhu wa yuwalihi فهذا مبتدع فهذا هو الفصل في هذه القضية يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجماعة هذا مبتدع لا شك كذا beliau namun apabila ada seorang yang tahu bahwa itu adalah ahli bid'ah siapa yang nggak tahu barakallahu tentang kebid'ahan misalkan barakallahu fikum Al Hasan Al Halabi di zaman ini yang telah dijelaskan oleh para ulama dengan hujjah. Begitu juga tentang ihya turab Barakallahu fikum. Yang telah dijelaskan oleh ulama sunnah dengan penuh hujjah. Nah, Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berbicara tentang Abdurrahman Abdul Khalid dan para pengikutnya dari Ihya Turab. Wa-Syekh uh, eh, Barakallahu fikum Ahmad bin Yahya Najmi. Wa-Syekh Ubaid al jadri والشيخ ربي بن هادي والشيخ مقبل bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, dan ulama yang lainnya yang belum tersebutkan di sini, Syekh Muhammad Al-Anjari, Syekh Falah Ismail di Kuwait menjelaskan dengan rinci tentang kebidaan dan kehizbian di aturan. Dan ini tersebar dan mereka dengar. Buktinya mereka mendengar tadi para ulama, mereka membaca. Mereka nggak mau menerima. Bahkan mereka memberikan lakob-lakob dan julukan-julukan yang batil terhadap ulama sunnah dan doa sunnah yang mentahdir ahliya surat atau ahli halal. Maka Syekh melanjutkan, Habibullah Ta'ala, namun ada seseorang yang tahu bahwa itu adalah mubtadi, tapi dia tetap mencintainya atau berloyalitas dengannya. Maka orang yang seperti ini, dia adalah mubtadi. Nah, Barakallahu Dia tahu bahwa orang tersebut adalah mubtadi' membantunya atau bahkan memerangi ahli sunnah inilah yang mubtadi' Barakallahu Kita lihat di zaman ini Nah, Orang-orang para pengelola atau pemateri-pemateri di Radio Roja. Orang-orang yang tidak mau bahkan membela Ali Hasan al tidak mau mencari Ali halabi bahkan membelanya, menyiarkan siaran ceramahnya, bahkan menyempontoli kedatangannya ke Indonesia. begitu Maka orang-orang ini tadi bukan tidak tahu. Sebagian mereka datang ke sini menemui anak semacam Abdullah Zain MA. Anak nasihati dia dalam dialog selama empat setengah jam. Dialog itu berlalu Sebelumnya didahului dengan dialog hampir tiga jam di rumah dia di Purbalingga dengan dialog yang penuh hormat, dengan dialog yang penuh ilmiah sebagaimana dia mengakui sendiri dengan memegang pundak anak atau berjabatan tangan dengan anak ketika anak pulang jazakallah Kerja ini hiwar hadi nikah hadi ini adalah diskusi yang penuh dengan ketenangan nah tidak ada uh, angkat suara dan yang lainnya Jazakallah khair. Datang ke sini karena husnubuan anak. Dia adalah orang yang mau menerima nasihat, maka anak duduk dengan dia. Kurang lebih atau lebih dari empat jam. anak nasihat yang kasihan Surah, tentang alih Halabi. Anak kasihkan beberapa literatur, literatur tentang takdir terhadap mereka. Anak bacakan beberapa fatwa ulama di hadapannya. Begitu juga orang yang bernama Dr. Syafiq Basalama. Anak duduk dengannya di Madinah, anak saya tentang Ahmad Turkati, tentang Yusuf Ba'isa, tentang Ihya Surah, tentang Al-Irsyad. Dia hanya menyatakan, iya Ustaz, iya Ustaz. Begitu anak bicara Yusuf Ba'isa, bukankah ini orang Hizbi? Nah, Ustaz, nama apa? Hizbi? Eh, Ustaz, Hizbi. Bicara tentang Al-Turkati, bukankah ucapan-ucapan ini batin? Disertasi dia, magisternya adalah tentang Asyurkan. Anak nasihati dengan penuh hormat, anak hargai dia sebagai seorang mahasiswa. Anak beri kesempatan dia untuk menjawab. Karena kesungguhan anak pada waktu itu, orang ini mau berdialog dengan baik. Hujah sudah tersampaikan, lebih dari apa yang saya ceritakan ini. Telah dimuat di berbagai media, media atau situs-situs yang berbicara tentang seputar masalah ini, karya-karya telah muncul, Syahir Syekh Ubaid, Syekh Rabi, dan masyayikh yang lainnya telah muncul. Dan mereka dengar itu. Tapi tetap saja membela Al-Halabi, membela Abdul Hasan. Nah, tidak mau menjadi ya surat. Tidak mau menjadi haula. Maka yang seperti ini kita katakan sebagaimana fatwa Syekh mereka adalah mubtadi' Nah, firanda dan yang semisalnya juga mubtadi' karena dia adalah membela ahlul bid'ah, memujinya, menukil ucapannya, membantah ahli sunnah. Ada kemudian sebagian ikhwan pulang dari Yaman sudah belajar di hadapan majelis, kemudian mengatakan Firanda itu jangan dibantah karena dia juga membantah ahlul batin, membantah sufi. Ya. Barakallahu fikum. Tidak cukup sampai di situ, syubhat lagi. Perhatikan ulama Najd. Ulama Najd yakni Saudi Arabia. Dahulu tidak membantah Syaukani dan Sanani dalam kesalahan keduanya. Kenapa? Karena keduanya sedang menghadapi Syiah. Nah, la ada batin. Nah, barakallahu fikum. Syubah ya ikhwan. Syubah. Wa fi din azza ya Allah wa maka dari itu, dengan penjelasan ulama kita, barakallahu kita bisa memahami bagaimana kita menerapkan nusus Al-Quran dan Sunnah, nusus asar salaf rahimahumullah. Ucapan Rajul ini Ja'far Salih ini, barakallahu yang seperti ini, ini adalah batil. Nah, seorang itu bisa diukur salah apa bukan salah dari sikap dia terhadap ihya turab kalau dia membela Ihya Surat, merasa berat ada orang-orang mencahdir Ihya Surat, merasa berat ada orang-orang mencahdir Alil haladi maka dia adalah sama dengan mereka, dihukumi dengan hukum mereka. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin, azan Allah, wa Tidak cukup sampai di sana. Orang ini memuji pengelola atau pimpinan umum Radio Roja Badrus Salam mengatakan bahwa ketika saya alhamdulillah telah duduk enam uh, eh, dia mengatakan alhamdulillah terlaksana juga akhirnya bincang-bincang dengan Al Ustaz Badrus Salam semalam atau Al Ustaz Badru semalam sekalian santap malam ditemani Al Ustaz Abdul Bar dan seorang ikhwan. Tidak cukup kemudian dia menyatakan bahwa Abadul Salam di murni. Nah, Barakallahu Ini bukan di majelis khusus tersembunyi. Terang-terangan dia menyampaikannya di Facebook. Mempromosikannya di hadapan salafi. Menyebarkan subhan ini. Nah, Barakallahu Kalau kita terapkan akwal ulama kita maka kita katakan Ja'far Saleh adalah hizbi sampai dia benar bertobat dengan jujur dan menjelaskan kepada umat tentang kebatilannya itu adalah batil. Ya. Barakallahu fikum dan membenahi apa yang telah dia rusak selama ini. Tidak cukup pada di situ. Ya. Bahkan menyerang salafiyin. Barakallahu fikum Nam uh, dengan mengatakan menyerang ustadz ustaz kita, para duat yang betul membina salafiyin di atas pembinaan manhaj al-manhaj salafi dia menyatakan jamaah syahir terus menggembosi dakwah tauhid berdiri satu barisan dengan iblis menjauhkan manusia dari agama Allah. Ya subhanallah. Persis apa yang dinyatakan Syekh Rabi. Membela ahlul bid'ah, memuji ahlul bid'ah, dan menyerang memerangi ahli sunnah. Barakallahu fikum. Nah, masih ada beberapa syubhat orang ini yang lainnya uh, eh, insya Allah akan terjawab pada Pak faidah manhajiyah yang lainnya seputar uh, uh, naam uh, beberapa ucapan orang ini Bismillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil